Ada sebuah kisah menarik bagi anak-anak kita dan adik-adik kita. Di suatu hari ada seorang seorang muslim dia menceritakan pengalamannya. Selesai sholat Jumat di sebuah masjid dia berjalan dengan kendaraannya. Akhirnya dia singgah di sebuah masjid. Seusai sholat Jumat dan sudah tidak ada orang di masjid itu. Dia duduk di masjid tersebut. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu tua. Nenek-nenek dia memikul Eh, dagangannya ada berupa makanan. Dia menceritakan saya iba melihat nenek-nenek ini setua itu dia masih menjaga kehormatannya dengan mencari nafkah sendiri. Maka saya ingin bersedekah. Saya tanyakan berapa ini bu harganya 5000 rupiah. Ini saya beli satu. Padahal dia, saya tidak butuh makanan itu. Tapi karena ingin sambil bersedekah saya beli 5000 dan saya ambil makanan tersebut. Tiba-tiba di waktu yang sama tidak lama dari itu ada seorang anak kecil berumur tujuh atau delapan tahun. Anak kecil itu datang menghampiri nenek-nenek tersebut dan bertanya, e, ini berapa harganya nek? E, eh, atau bu, 5 ribu rupiah harganya. Ini saya beli 50 ribu rupiah. Diperhatikan oleh bapak ini tadi. Saya beli 5 ribu, anak ini beli 50 ribu. Setelah selesai, kuenya akan diserahkan. Kata anak ini, kue ini untuk nenek. Loh, gimana nak? Bawa uang 50 ribu itu. Diperhatikan oleh sang ayah itu tadi, bukan ayah anak ini. Orang yang sudah berkeluarga. Luar biasa. Saya 5 ribu rupiah. Itu pun kuenya saya ambil. Walaupun nenek itu mendapatkan keuntungan. Anak kecil ini 50 ribu yang kuenya itu pun dikembalikan kepada nenek tersebut untuk dijual kembali. Nenek itu mendoakan anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nenek ini pergi dipanggil anak kecil ini oleh saya panggil dia. Sini siapa namamu? Disebut namanya ini. Kamu beli kue 50 ribu. Dari mana uangmu ini? Dia mengira ini anak orang kaya. Dia bilang ini adalah uang jajan sekolah saya selama satu minggu. Selama sepekan saya kumpulkan sengaja untuk sodako. Uang jajannya dia, dia bukan punya uang 200 ribu yang 50 ribu dia sodakokan. Dia punya hanya 50 ribu itu tadi. Termenung orang yang dewasa ini subhanallah anak ini lebih baik dari saya. ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum tidak kalah dengan perbuatan anak ini di ma'had kita. Ketika ma'had ini dahulu mengalami kesulitan untuk mencari sebidang tanah dan kemudian kita melanjutkan pendidikan tauhid was sunnah ini. Kita kesulitan mendapatkan bantuan dana pada saat itu. Tiba-tiba ada salah seorang talib dari tulab tanpa anak sebut semoga Allah jadikan sebab kebaikan dia dan penjagaan Allah terhadapnya dan keluarganya. Talib ini sejak masih umur kurang lebih 13 tahun waktu itu atau 14 tahun mengumpulkan uang jajannya dari ayahnya. Kemudian dia sumbangkan untuk membeli semen dan pasir demi pembuatan e, bataku yang membangun ini sekarang kelas-kelas ini dia kumpulkan uangnya